Let's all say, say, say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Masih ada syirik? Alhamdulillah tak ada syirik. Apa syirik itu Pak Ustaz? Saya bawa jamaah, jamaah haji. Ustaz Samad, tolong bawakan ke toko batu cincin. Bawa lah. Sampai ke toko saya tunjukkan batu kecil satu rial, dia tak beli. Batu besar sebesar telur angsa, dia tak beli. Mau cari batu apa? Yang melariskan dagangan ada kok. Ini tak betul. Anak-anak lajang bisa syirik, minta sama setan, tak hantu. Datang cewek cantik lewat, hai, godain kita kan. Datang cewek cantik jadi mudah, Tui, Kau mau sama aku, preh sakit hati ambil air liurnya bawakan ke dukun Nah, setelah dibacakannya, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Begitu mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki itu bergelombang di tengah ayam. Apa boleh buat? Syirik, karena minta sama hantu, setan, jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, zombie dan lain sebagainya. Oleh sebab itu syirik tidak ada. Hukukul walidain, durhaka tua insya Allah kita tak ada durhaka itu orang Medan tuh keras sekali cakapnya sama emaknya memang begitu gaya dia bukan durhaka mak mak mak sini ntar mak kasarnya enggak memang begitu bawaannya hatinya lembut itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang pertama syirik yang kedua durhaka yang ketiga uququl walidain dua yang ketiga syahadat zur kesaksian palsu Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu? Yang pertama, aku bersaksi orang ini layak, orang ini pantas, padahal dia tak layak. Kita sudah memberikan kesaksian palsu. Ustaz Somad, tengok saking kuatnya suara saya, berbunyi. Berbunyi saking kuat saya. Ustaz Somad, iya, kalau calonnya tinggal dua, dua calon, dua-duanya tak baik. Yang satu setan, satu iblis. Mana yang kita pilih? Pilih setan. Kenapa? Karena kau tak memilih setan, iblis akan naik. Ahafud dararain. Ada dua mudarat. Pilih mudarat yang teringan. Masuk dalam hutan, pilihan cuma dua. Mati sama makan babi. Pilih mana? Makan babi. Sepakat mau makan babi semua. Kan? Babi. Eh, udah mau mati, udah tiga hari tak makan. Lewat babi. Apa antai babi itu? Apakah perlu disembelih dengan nama Allah Pak Ustaz? Tidaklah. Ya sudah mau ditombak apa babi itu bakar. Nah, colek-colek sama kecap sini. Ada. Tak perlu bagi Allah mabarik lana fi razaqtana wa qina azabannar. Dah. Sementara dapat pisang. Sesudah dapat pisang tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan makan pisang. Eh, ini ada pisang. Ah, biarlah enak rupanya babi. Begitulah nanti berijtihad kalau sudah sampai final masanya pilih yang hobi kepada pengajian yang kepeduli kepada ini mobil-mobil banyak bawa sapu pelnya apa ini mobil apa ini kalau bajunya seragam kuning ini pasti dari dinas sosial ini apa Ustadz Somad itu relawan mobil untuk membersihkan kamar mandi WC masjid ternyata ini program yang punya program ini anak muda dia pergi ke masjid diciumnya kadang kita sebagai orang Islam ini malu mim malam mau depan lu malu Kenapa malu kalau pergi kita ke lembaga non muslim bertanya ke security Mr. Security ya kamar mandinya mana ya kalau pergi ke tempat lembaga orang Islam tak perlu nanya security tarik aja nafas panjang nah, ada tahu aja bau busuk padahal yang mengajarkan Islam An-nazafatu minal iman. Kesucian sebagian dari iman. Itu bukan hadis Nabi. Itu kata-kata pepatah. Kalau hadis Nabinya at-tahuru syatrul iman. Suci. Yang mengajarkan suci siapa? Islam. Tapi kamar mandi busuk bau. Ada anak muda yang peduli kepada kamar mandi. Dibuatkan gratis, diambilkan karyawan. mana kamar mandi-kamar mandi yang busuk datang bersih. Ini kepedulian pemimpin-pemimpin muda, cerdas, kreatif, ada ide-ide, maka ke depan insya Allah akan baik. Allahu Akbar. Jadi sengaja beberapa menit saya panggil Allahu Akbar, kalau masih ada suara, artinya itu tes saja. Allahu Akbar. Tapi kalau pas saya bilang Allahu Akbar, <laughs> Demikianlah tausiah yang saya sampaikan di hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz maka pemimpin akan mencetak siapa yang sanggup jalan kaki dari Yaman sampai ke Maroko Darul Bayba silakan jalan kaki mencari fakir miskin tidak ada kenapa zakat zakat zakat zakat luar biasa ibu-ibu bapak-bapak yang punya duit 100 juta maka zakatnya dua setengah persen jika dua setengah persen dari 100 juta berapakah zakat yang mesti dikeluarkan dua juta setengah itu bahan untuk ujian CPNS Badan Kepegawaian Negara jadi kalau pemimpin islami soal-soal CPNS nya islami Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kecepatan cahaya per detik ribu km. Jika kecepatan cahaya ribu km per detik, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk Isra Mi'raj? Bisa jadi soal CPNS. Kalau apa? Badan Kepegawaian Daerah Negara paham suka ngaji. Hadir hari ini kan? Saya ikut PNS apa soalnya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono tidak bisa bekerja di waktu pagi karena kuliah. Tini tidak bisa kerjasama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini tak bermutu? Ini orang tak paham agama. Kenapa bisa masuk soal macam itu? habis waktu kuliah S1 S2 begitu ikut tes cuman mencari tono tini dan tono tak mau saya jawab udah tengok ini saya lewat kan udah lewat kan saya jawab selesai keluar tes saya tengok kawan stres kok kenapa stres habis waktu gue siapa yang habiskan tono tini dan tono saya tak mau Bapak yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya pendidikan agama. Sekarang anak bapak ibu yang sekolah di Islamic boarding school, mantap. Anak kau sekolah mana? Pesantren. Nah, kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. sekarang mana? SDIT, SMPIT. Tapi yang bisa sekolah ke sana siapa? Daftar ulangnya 14 juta. Maka siapa yang bisa mengangkat itu? Keadilan pemimpin dimasukkannya pendidikan agama dalam sekolah umum. Allahu Akbar. Allah. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka sarjana-sarjana dari IAIN, UIN kan? Tidak bisa PNS, tak apa-apa. Dari mana? Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Bisa. Disitulah masuknya 20% anggaran pendidikan. Masuk. Kenapa? Karena ada niat memperbaiki umat. Yang pertama, ulama yang kedua adalah Umarok. Ini kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena jari tak sama panjang. Andai jari ini jempol semua, bisa megang? anda bisa, mesti ada. Siapa ini? Ini telunjuk, ini pemimpin. Pemimpin kalau nampaknya jalan berlobang, eh, aspal besok. Coba kalau saya yang nunjuk, eh, makin tambah lubang. Eh, gitu ha, tunjuknya tanah lapang ah muncul tenda besar nampaknya masjid tahu betul ah gitu langsung apa langsung entahlah begitulah hebatnya ini pemimpin makanya nanti kalau ada orang sikit-sikit begini sikit pemimpin beda kalau sedang foto kalau foto begini Allah Allah. Allah Akbar datang bininya bertanya kenapa gini bang Kalau yang pertama dan terakhir begitu dia kalau memang itu dulu yang pertama Nah, tapi kalau itu bukan bini yang pertama, apa jawabnya? Kenapa gini bang? Kau memang bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Tetap ada. Tapi kalau kawan yang nanya, kenapa kau gini tadi? Mau kita tambah satu lagi. yang bilang, ibu jangan satu lagi. bercanda. Ibu serius sekali. Ustadz dari tadi yang disapanya ibu aja, saya laki-laki, tentu memperhatikan perempuan. Masa laki-laki memperhatikan laki-laki? ada model laki-laki sekarang kalau lewat anak gadis cuek aja deh tapi kalau ada anak lajang ganteng lewat ini cek dia nih hmm. oh na'udzubillah nanti mau melambai sini kami antuk kan kepala aku dinding pos tapi tak kepala Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nih pasti ada tapi di sana mesti ada anak muda. Makanya tengok peran serta pemerintah, lapisan masyarakat dan pemuda pemuda. Kenapa tak dibuat di situ orang tua? Orang tua berikan 10 anak muda akan kugoncangkan Indonesia. Kata siapa? Soekarno. Kalau orang tua, apa yang mau digoncang? pulang saya kuliah datang tiga orang satu pensiunan polisi satu pensiunan tentara satu pensiunan perusahaan minyak Ustadz Somad apa yang bisa kita buat kita mau bergoncang tangan bunda bergoncang kamu jangan makanya saya semangat kenapa Ustaz kadang-kadang saya tengok semangat kadang-kadang tak semangat tadi ada yang mengatakan Ustaz sakit katanya tak semangat kenapa sekarang semangat menengok anak-anak muda ini bangkit semangat bangkit semangat apalagi sejak beberapa hari ini di Medan banyak yang ngajak saya selfie saya tengok di HP-nya umur 23 eh, apa merek HP gue ini kok tahu dia saya 23 biasa anak anak muda ini lama ke judul ceramah ini langsung berubah empat apa dia ulama penguasa andai tadi isinya orang tua semua tentu berubah judulnya saya pun tak pula berdiri duduk aja Adapun judul pengajian kita pagi ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Allah maka mesti ada pemuda mana di antara jari ini yang pemuda Pak Ustaz anak muda itu nih makanya suka pakai perhiasan anak muda kan suka perhiasan pemasangan cincin kepada mempelai perempuan di mana pemasangan sini pernah tak nengok pemasangan cincin pasangnya sini mana pernah masuk masuk maka anak muda ini mesti kita jaga ini pada hari libur hari libur nih kan hari ahad Padahal tadi pagi sudah nelpon untuk pacarnya, Bang, jadi kita jalan-jalan nengok air terjun? Tidak, aku mau nengok pengajian. Jadi gimana masa depan? Mau dibawa kemana hubungan ini? Terserah kau lah, mau oh, putus-putus. Aku dah muak sama kau Tegaknya abang begitu, ya terserah. Pokoknya putus sudah. Nama kau pun udah lama buang dah. Di FB pun sudah ku unfriend lah aku mau hijrah total. Aku mau hijrah, sekali hijrah. Allah Akbar. Ah. Ayolah bang, nanti masalah ongkos minyak pakai mobil aku, aku yang bayar. Ayo ah, iya, kalau ini lah masalahnya Maka anak-anak muda ini mesti dijaga Anak muda mesti dijaga Pesta malam sampai jam 2 malam keyboard tunggal lagu ranggut lagu metal lagu segala lagu pakai narkoba segala macam diminum pil rohib bat weser vodka uh, mix mes kampur tua sampai kopi campur spiritus semua dibantai mereka akhirnya naik motor kencang oh, mati yang satu pula bonceng anak gadis orang gembung masanya kita ikut berperan katanya di sini dulu hanya kibot-kibot sampai jam 2 malam gimana sudah tak ada lagi Pak Ustaz kenapa keluar perbu peraturan bupati hanya boleh sampai jam 10 malam kalau tidak akan ditangkap oleh Bapak Kapolres bapak-bapak polisi kita saya pernah diundang acara pas acara makan Pak polisi ayo makan enggak kata saya udah sukuzon, ini Pak Polisi tak mau makan sama saya. Nampaknya dia sakit hati sama saya. Pas dekati, kenapa Bapak tak makan? Sedang puasa sunat Pak Ustaz. Dalam hati mereka mendidih menengok orang-orang main keyboard tunggal nyanyi tak tentu arah. Dipakainya pula rok setengah tiang. Naik ke atas pentas celana sempit minta ampun. Tolong! Ke depan hati Nyanyikan lagu macam. Berapa kali saya pesta nikah anak orang tak jadi masuk. Sampai si Ustaz Somad ya. Udah kami undang payah-payah ngantar undangan ke rumah Ustaz kenapa tak datang? Gimana aku mau datang? Baru masuk pintu gerbang udah kalian sambut dengan dia tuh bangun aku mendengarmu. Oleh sebab itu maka ini kalau kita selamatkan pemimpin menyelamatkan dengan perda, perbu, pergub, perwaku dan orang tua menyelamatkan tunjuk ajar anak muda ibu mesti selamatkan ibu tak pernah berhenti mulut Kok pergi sama-sama pulang sama siapa jam berapa duit tiba-tiba HP anak tuh tinggal lupa dia bawa ibu miskol nampak nama ibu muncul security ganas tak apa-apa bu tak apa-apa. Kenapa Ustaz dari tadi ibu? Karena ibu lah yang bersama dengan anak lebih lama daripada bapak. Adapun bapak itu Pak Toib, jarang di rumah. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Maka yang membesarkan itu ibu, ibu, ibu, ibu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan, memang dah dasar kau anak hantu. Apa kata anaknya? Emak kau tidak anak Ibu. Maka ini perbaiki Kalian yang belum nikah Kalian carilah perempuan yang aminah Amin, Maka kalau aminah akan lahirlah anak Muhammad terpuji Kenapa Ustaz bilang yang belum nikah? Yang belum nikah Adapun yang sudah nikah Jaga ajalah yang ada Rehab-rehab sedikit Dah Nih anak muda ini mesti kita jaga. Pak, dia tadi malam nih, malam libur, bisa jadi nanti malam. Mulai hari Sabtu sore, dibawanya lah kau sakit ninja yang sudah dipotong kenal pok. Kalau ada orang mau sakaratul maut itu mati konten. oh, mati konten. Padahal Ustaz sudah dibawa tiga kali baca yasin, tak mati mati. Begitu digas mati. Pak, ku bawa anak bapak ya, jangan. Sebentar aja Pak kami mau beli mie ayam. Tidak, tidak, tidak. Nanti kami belikan Bapak sebungkus. Takut. Tidak ada tawar menawar. Kalau sudah aku katakan tidak, tidak, harga mati, tidak. Tapi bapak ini pula harus kompak sama ibu. Datang si ibu, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Ini harus dijaga mesti bersama menjaga anak muda. Ini pemimpin, tunjuk kiri, tunjuk kanan, dengan peraturannya, dengan kekuasaannya. Ini anak muda yang suka perhiasan. Di antara anak muda dan pemimpin ada ulama. Ulama tak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Jangan condong ke ini, jangan condong. Allah Ustaz Somad ngomong begitu. Kemarin Ustaz kenapa ceramah di sana? Eh, dia yang undang saya datang. Ah. Saya kan tergantung siapa yang undang. Saya ini sih cupang, siang malam tunggu panggilan. Mohon maaf Pak simat cupangnya bukan jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berada di tengah. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sudah. Lalu ini apa? Ini ibu-ibu. Ah, kenapa jempol ibu-ibu? Karena perempuan suka dipuji. Gimana tadi Pak Ustadz masakannya kami hasil? Wow. Hmm. masih menyentuh. Baliklah ibu itu membawa kain batik. Dibawa kanyalah kain batik dari Jogja. Bang, ini hasil dari luar kota kemarin ku belikan kain batik dari Jogja. Gimana bang tengok? Masya Allah. dalam hatinya tak pernah aku nengok kain seburuk ini. Jangan terlalu jujur. Makanya Nabi perempuan selalu mengenang kata-katanya. Dia tidak mengenang isinya. Yang diingatnya kata-katanya. Makanya Nabi tak pernah memanggil istrinya Aisyah. Enggak, karena panggilan itu kasar. Nabi manggil ya Humaira. Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar, merah karena kulitnya kalau kena cahaya matahari eh, putih kemerahan. Agak-agak macam ini lah. Ini karena kurang panas. Kalau nggak panas sedikit. Gitu. Tengok kan foto saya dengan Bang Ejek. 19-12 ya. Bagus. Datanglah jamaah jumpa saya. Ustaz Somad, ya. Kalau ku panggil biniku ya Humairah boleh tak? Boleh lah. Balik dia ke rumah dipanggilnya lah. Nah Humairah abang Ejek eh? jangan terlalu jujur bini tuh jujur bini hitam dipanggilnya ya hajar aswad mantap mantap banyak sih ah, pemimpin sudah perempuan sudah ulama sudah anak muda sudah ini apa ini orang susah orang susah mesti ada kalau dia tak ada siapa ngorek telinga kalau dia tak ada siapa ngorek hidung kan jempol besar loh bang jangan sepelekan orang susah jangan sepelekan tukang gali parit jangan sepelekan ini menyeting acara bisa tak panas tak redup ini gimana caranya padahal orang cemas gimana kalau hujan orang takut kepanasan bisa dibuat ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala syukur Alhamdulillah kalaupun mau hujan mau selesailah acara ini baru hujan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala maka orang susah jangan disepelekan Pagi dia kerja menggali paret, pulang jam 7 sore, digajilah 70 ribu. Titik peluh keringatnya dimakan orang. Ingat, upah tukang cuci ibu di rumah, tukang masak di rumah, pembantu, driver, super security. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Jangan pernah sepelekan dia. Apa kata Nabi? Otul ajira ajrahu qabla an yajif Bayar upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Oh jadi Pak Ustadz saya bayar gajinya sebelum keringatnya kering. Ya. Sejak itu ibu itu pun ditengoknya tukang cucinya. Nah, belum keringat bayar. Semoga bayar. Maksudnya bayarlah cepat. Bu anak saya sakit, suami nggak dapat kerja, bisa dikasih bayarannya bu. Saya uang tua sewa rumah sekarang udah di, tak ada bulan depan bayar. Sakitnya hati dia, dia mengadu kepada Allah ya Allah tak tahan aku menengok orang ni ya Allah aku tak minta yang buruk ya Allah kuadukan adukan sama engkau ya Allah ha? memang tak mati setengah mati kalau oh, mati lumayan setengah mati bagaimana bentuknya nanti saya tunjukkan tersinggung pula payah sekarang ceramah semua orang banyak juga tersinggung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bi'ilmil ulama yang kedua bi'adlil umara yang ketiga bisa khawatil agnia orang kaya yang der Terima kasih kepada para donatur yang sudah membuat acara ini terlaksana tanah luas tidak ada orang mati bawa harta janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadar diri tahu diuntung jasad terbujur keranda di usul Makanya orang yang sombong, yang pelit, yang bakil dan kedekut Ustaz Somad Itu orang kaya itu Pak Ustaz Kalau lewat 10 kol diesel, 7 punya dia Yang 3 punya orang Kaya, kaya Mana dia sekarang? Mati Ada dia bangun masjid? Tak ada Ada dia bangun MDA sekolah agama? Tak ada Ada dia bangun pesantren? Tak ada Kalau ada dia bangun masjid masih mengalir satu hat menetes nampaknya paksa saya pulang ceramah kalau ada dia bangun masjid ada dia bangun musola ada dia bangun begitulah susahnya tapi kemudian ketika dia ada dibangunin masjid? Tak ada. Ada dibangunin sholat? Tak ada. Ada disekolahkannya anak yatim? Tak ada. Lalu kemana harta itu sekarang? Direbutkan anak-anaknya Pak Ustaz. Anaknya ada yang sekolah agama? Tak ada. Apa anak itu sekarang? Dua Pak Ustaz. Satu dihantu, satu di setan maka diperebutkan habis mencabi-cabi macam ayam panggang di atas meja satu menarik kakinya satu habis berkelahi al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu kata Sayyidina Ali kau tinggalkan ilmu pengetahuan maka dia akan sehat, akan selamat. Tapi kalau kau tinggalkan harta, berebut-rebutlah dia. Maka harta yang bermanfaat diinfakkan, disodakohkan. Pulang dari sini, cari sekolah, datangi kepala sekolahnya. Pak Kepala Sekolah, ya, mana kursi yang patah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Besok hari Senin sore saya mau kontrol. Nah, besok sore datang sini. Mana daftarnya? Bapak mau ngasih? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Nah, sudah susah-susah menolong. Balik dari sini, bawa anak ke panti asuhan. Jangan anak ulang tahun mengembus lilin juga lagi. Happy birthday to you. Bawa anak itu ke panti asuhan. Kenapa dengan itu dia tengok, dia bertanya, ya, ya, ya, mak, mak, mak, ya. ini kenapa orang ini ramai? Emak ayahnya mati, tidak ada. Maka dia tinggal di sini. Kau pun kalau mungkin jaga, tinggal dulu ke sini. Tahu dia. Insya Allah balik dari panti asuhan tuh sayang dia. Ayah, mama, jangan cepat mati ya. Itu di sana. Sayang dia. Karena kalau tidak dibawa ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Dibawa ke dibawa liburan dia akan bertanya-tanya. Tapi kalau ini bukan kita jahat mendidik dia, maka balik dari sini bawa anak ke panti asuhan. Pak panti asuhan, ya berapa di sini ada anak panti asuhan? Ada 200 pak, keluarkan berapa? 10 eh, aja itu yang tidak sanggup takkan bawa nasi 10 bawa 200 orang keluar ibu 10, ibu 10, ibu 10 ada 20 orang kan dapatnya nah inilah yang memanfaat dengan apa? bisa khail agniya orang kaya dibelilah jilbab sampai 7 biji hari Senin kuning, hari Selasa hijau, hari Rabu ungu, hari memangnya dipakai orang paling banyak pakaiannya tiga lapis selapis di dalam selapis di luar selapis tiga lapis namanya kalau ada sampai orang pakai empat lapis itu demam makan paling banyak dua piring kalau sampai empat piring tiga piring usus bocor hidup ini kan cuma makan pakai betul oleh sebab itu janganlah tawa turun gaji tiga 13 dapat lagi duit cik, cik. Boleh lagi cincin. Wah, bagi undangan. Begini saja. Oh, di mana acara pengajian yang katanya dengan sana? Sudahlah tahu ekonomi umat sekarang susah. Orang mau sesuap makan pun payah. Dipakailah gelang besar. Sikit-sikit jam berapa ya? Ini eh, namanya ya. Gatal kalau panas, rupa ke lantai. Oh. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang akan kau bawa mati menghadap Allah, yang cincin kau cabut untuk membangun masjid, untuk menolong. Pergilah tengok masjid Al-Hasanah. Meniti air mata kita nih. Dindingnya kasar, atapnya tak selesai. Makanya saya, saya mau cepat-cepat aja meninggalkan masjid itulah maka siapa yang punya duit bawa laksana nanti kalau ada acara maulid nabi buat rebana lagunya ya dana ya dana ada juga. betul bantuan man masjidan siapa yang membangun masjid mana Allah mislahu baitan fil jannah dibangunkan Allah satu istana di dalam surga mau dapat di sana? bangun masjid mana ada duit kami Pak Ustaz satu sak semen satu kotak keramik tapi kalau sudah kasih keramiknya, kasihkan aja ke pengurus, buat dikontrol. Gimana kau pasang? Sini, sini, Ya, ya, sini. Ya. Biarkan aja. Biarlah Allah yang maha tahu yang menilainya. Maka itu yang kita sepukahkan. Balik dari sini, beli baju dua. Abang kenapa beli baju dua? Anak kita kan satu. Di belakang rumah kita ada anak yatim adinda. Sebaya sama anak kita. Kalau anak yatim cantik pakai baju ini, anak yatim itu pun cantik juga pergi kau antarkan sana yang membelinya bapak yang mengantarkan ibu jangan bapak beli bapak antar sendiri nanti berkelahi rupanya mak anak yatim itu cantik pula udah hancur abang dari mana tadi ngantarnya ah, ya nah, diambilnya pisau ambilnya terong <laughs> gitu ini Ustaz kalau berceramah ini harus tuntas dari mulai pahalanya, balasannya, caranya, teknisnya. Kalau tidak nanti komplain orang ke Pak Bupati. Datang Pak eh, Pak Haji Azari Tambunan SMS ke Riau. Ustaz Songat akan datang, tak usah datang lagi. Hancur rumah tangga mereka sudah Ustaz Songat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa khail agniya. Kita ini otak begini. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang tak cerdas. Muka juga begini, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang tak ganteng. Harta pun begini, ada yang kaya, ada yang tak kaya, ada yang kurang kaya. Jangan pakai kata miskin, kurang kaya. Jangan kata buruk, kurang cantik. Kalau pakai buruk, nanti orang tersebut. <laughs> buruk. ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita perbaiki ini. Yang kaya kaya kaya, habis harta itu tinggal laptop yang dibawa mati adalah sodakoh, sodakoh, sodakoh. Setiap hari malaikat berkata, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Kasih ganti orang yang bersedekah, kasih ganti. Tapi orang yang pelit bakhil datang juga malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan, beri dia kebinasaan dunia akan indah kalau ada empat macam. Pertama, ulama, keadilan keilmuan ulama. Kedua, keadilan pemimpin. Ketiga, orang kaya yang dermawan. Yang keempat, yang terakhir, bida'watil fuqara, doa orang-orang susah. Jangan pernah sepelekan orang susah. Ustaz Somad, doakan saya Pak Ustaz, doakan juga saya. Ustaz Somad doakan anak saya doakan juga anak saya Ustaz Somad doakan kami ya doa berdoa tadi malam jumpa Habib Allah ali ya Habib Allah ali ya Syekh doakan saya doakan saya selalu minta doa orang kita minta doa orang ibu minta doa orang bapak minta doa orang betul kita minta doa jangan tak mau berdoa ini sekarang banyak orang tak mau doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kau tak berdoa yang lama aja belum kamu lebih tambah lagi doa lah doa <laughs> A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Doa itu empat itu pakai bahasa Arab A'udzubillahiminasyaitonirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam A'udzubillah Bismillah Alhamdulillah Salawat Empat itu mesti ada Habis itu doa sampai yang panjang Saya ikut ceramah sama rombongan pejabat Datang Ustadz dari Jakarta di malam nuzul Quran deh ceritanya habis terawih di bantainya berdoa setengah jam pertama jam dong semangat lama-lama bantai lepe mau oh, gue tak sanggup lagi terserah kamu orang kalau berdoa kalau berdoa itu tangan begini kalau ada orang berdoa tangan di paha itu artinya terserah Allah mau ngasih ngasih jangan tak apa-apa doa semangat lah doa semangat Bagaimana letak tangan? Tangan naik ke atas. Ha, menghadap ke langit. Allahumma dina fi man hadain. Amin. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Cara yang ketiga, tangan dikembangkan lebar. Satu, dua, tiga. Cara yang keempat, menolak bala. Allahumma dufa'an Allah ala wal waba wal fasa wa ziba wa riba wa riba wa Tengok. Setelah itu usapkan muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kau usap usap muka? Mana ada dalil habis sholat habis punya nyapu muka? La ilaha illallah. Bukalah kitab Bulughul Maram. Dipelajari itu di muallimin al-asliyah. Masih sekarang masih dibaca. Kalau selesai doa, diusapkan ke muka. Tapi hadisnya do'im. Kalau kau baca sunan Tirmizi do'im. Tapi kalau kau tengok ada jalur lain dari Abu Dawud. Maka haza hadisun hasan. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dalam kitab Bulughul Maram min Adilatul Ahkam. Mengusap wajah selesai berdoa. Hadisnya hasan. Silakan, tak masalah. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Berdoa, minta kepada Allah. La yajtami' mala'un. Sekelompok orang berkumpul ramai. Fayad'u ba'dhum. Berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum yang lain mengaminkan illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Maka doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din amin wa afiyatan fil jasad آمين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب تتقربنا ربنا أتنا selesai ini berdoa tak tanggung panjangnya tapi tak jelas mau mau mau anak-anak kita ini menghafal doa saya tak pernah ngapal doa waktu kecil pakai kertas tak pernah kenapa bisa hafal doa karena telinga selalu mendengar tuan imam baca doa pulang ke rumah dipanggil sama maknya nah, nah, nah, nah. Sudah bisa hafal doa sholat bisa mak. Allah mau mau mau kenapa kok maut-maut aja nih? Memang banyak kematian sekarang mah. Di Rohingya banyak yang meninggal, di Suriah banyak yang meninggal. Apa gitu maut, eh, Jelas dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT maka doakan, doakan Ya Allah, berikan Sumatera Utara ke depan pemimpin yang adil yang peduli pada agama Ya Allah Berikanlah Kabupaten Deli Serdang pemimpin yang peduli pada agama Ya Allah untuk fakir miskin ya Allah dan jadikan lapangan kerjaan bagi pemuda-pemuda ya Allah lembutkan hati mereka supaya senantiasa tunduk kepada kekuasaan dan takut pada engkau ya Allah ibu mesti berdoa itu saya tak bisa bahasa Arab ya bahasa saya tak bisa bahasa Indonesia Pak Ustaz tak lancar bahasa Jawa iki wis perang-perang dino bojone orang ketua wis perang-perang wis ngelur ke dunia iki ya Allah tak pernah Aku tak bisa pakai Aku orang Minangkabau, orang Padang. Apa sebenarnya? Kau banyak banan akan diminta. Akan kenapa kamu alam belaki. Yang kedua alam babingan. Pacar Ada cara itu. loh? Bahasa apa tak apa Ah, tak boleh bisa bahasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Minta kepada Allah. Berdoa jangan terlalu detail. Empat ini doanya. Dakwatul fuqara. Jangan doa terlalu detail. Ya Allah ini ada tanah mau kujual 25 meter kali 25 Sebelah kanan di sepadan sama PRT Sebelah kiri Bapak BKB oh, Semeter, harga masih net lagi ya. Ada pula orang pulau aja terlalu umum Padahal umum aja dia apa? With one voice, let's all sing, sing, say, Tarakallahu lakum.